Kami minta kepada Al-Habib Ali bin Husin Al-Hamid untuk memberikan mauidhah hasanahnya di majelis yang mulia ini. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا اخواني رحمكم الله اخوص بذكر سيد الحبيب اخواني في الله متعنا الله بحياته الحبيب احمد جامل بن طه بعقيل وسيد الحبيب علوي بن عبد الله الحداد حبيبنا صالح ملا دويله وجميع إخواني من الحبائب الكرام mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala fi taatih hingga bisa mendidik kita bersama memberikan satu tausiah irsyadat wa taujihat agar kita bisa berjalan di jalan Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa istiqamah. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang saleh yang terdahulu. Yang kedua, salawat salam semoga terhaturkan kehariban baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami bersama harapkan semua syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Yauma la dhillah ila dhilluh illa bi syafaatil habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah Tiada terlintas satupun dari hati saya pribadi Untuk bisa berdiri di hadapan anda semua Di tempat majelis yang mulia ini Tiada lain, tiada bukan Kami berdiri sini Mumtathilan lil amril sayyidil habib Sahibul fadilah Sahibul majalis Khadimul ilm syariah Wa insyaAllah وراث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو نفس بإذ من عترة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم untuk itu kita berjalan pada perjalanan-perjalanan yang seperti ini tiada satu pun kerugian yang akan kita dapatkan melainkan keuntungan-keuntungan baik yang kita rasakan atau tidak kita rasakan baik kita ketahui atau tidak ketahui karena inilah manhajul imaniyah satu jalan iman bagi orang yang ada iman di dalam hatinya kelak akan berbahagia dengan perjalanan-perjalanan yang telah dirintis, yang telah dibangun, yang telah dibentuk oleh orang-orang saleh dan inilah cikal bakal asas yang dimaukan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dakwah untuk mengajak jalan baik ke jalan Allah Subhanahu wa taala Itulah satu yang membanggakan hati baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepingin anda ingin membahagiakan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaklah orang untuk jalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan satu al-akhlaqal karimah. Dalam perjalanan yang dekat-dekat ini kami bersama dengan beberapa ulama ada seorang profesor kafir masuk Islam bukan karena kepandihan seorang dai, bukan kepintaran orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, melainkan dengan budi pekerti yang luhur dan dengan akhlak yang baik. Itulah yang telah disabdakan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak yang sampai dipuji lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin azim Beruntunglah orang yang bisa metik akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang bisa mengambil suri dan akhlak baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalan apa? Jalan yang seperti ini adanya. jaga hati, persiapkan hati, jaga niat, persiapkan niat masuk ke tempat-tempat yang seperti ini tiada lain tiada bukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di depan, di belakang, di tengah semuanya persiapkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala karena itulah mabda dan asas orang untuk bisa menggapai semua yang dicucurkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tayyib la yakbal illa tayyiba dan sebagus-bagus yang paling baik sebagai penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah hati setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, abil khusus al kiram, seorang ini orang profesor ini ketingin melihat kepandaian seorang dai ini berbicara dan menyampaikan agama Islam. Dia ingin berdialog sejauh mana Islam ini. Akhirnya dia memohon izin untuk bisa bertemu dengan seorang dai tersebut. Setelah ada kesepakatan dengan ringkas singkat, akhirnya bertulah dua insan ini. Dan subhanallah, setelah terjadi perdebatan, terjadi munakasyat, terjadi tukar pikiran, maka si dai, si muslim mubalak ini dengan sopannya dia mengajak untuk makan bersama, santai bersama di rumahnya. Hadirin rahimakumullah. Dengan hidangan yang seperti ini, si profesor ini heran. Apakah ini keluar dari hatimu yang dalam engkau mengundang aku untuk ngajak makan bersama denganmu? Sementara engkau seorang muslim, seorang mukmin dan aku orang di luar apa yang menjadi keyakinanmu? Seraya menjawab tanpa ada berpikir dan si dai ini mengatakan ya sayyidi ya habibi mayatasawwar fi agli mayatawagga fi agli al jawab hadhi mulham min rabbi karena yang ada di opiniku ini katanya si dai ini orang ini profesor orang ini pandai barangkali akan mengeluarkan satu pertanyaan pertama yang sangat luar biasa subhanallah datang dari Allah subhanahu wa taala inilah yang diajarkan oleh agamaku yang dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu terperanjat si profesor ini hadirin rahimakumullah. Itulah ajaran yang kau sampaikan ke berapa khalayak ramai ini, iya inilah yang aku sampaikan. Untuk itu, fantabahu antum ya doa. Sadarlah bahwasanya Anda membawa misi ini tanamkan di dalam anda akhlak baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadapi kafir, menghadapi munafik, menghadapi kesemuanya, semuanya sempurna diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah mereka ke jalan huda, ajaklah mereka ke jalan yang betul, ajaklah dia ke jalan Al-Qur'an, ajaklah dia ke jalan yang sudah sempurna dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian masuk ke rumah hidangan dengan ringkas juga di, disajikan. Sesaat makan bersama, lauk pauk ini diambilkan oleh si mubalik ini, ditaruh, dituangkan di dalam piringnya. Terperanjat orang ini, beginilah Islam. Jauh dari apa yang aku bayangkan di luar dengan ke ke dengan modern e- modernnya transformasi, dengan ter, modernnya komunikasi, dengan modernnya kesemuanya yang sampai kepada aku, nyatanya yang aku hadapi adalah agama yang tanpa keraguan sama sekali yang membawa kesejahteraan, kedamaian. Saat ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beginilah hadirin rahimakumullah, saya pun menyimak dan mendengarkan yang seperti ini. Yang sementara ini kita adakan permusuhan, fight dengan yang lain. Tunjukkan akhlak baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Barangkali hadirin rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi mumthallan mumtathilan lil amril khadim al hadil majlis. Mudah-mudahan ada guna manfaat guna dan manfaatnya dan ada kurang khilaf salah kami mohon maaf yang sebesarnya wabillahi taufiq hidayah wa ridhal inayah la afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh